Lha iku pentinge ngaji nggih. Sedekah Rasulullah ketika ngendikan fa'arju an aku na aktsarohum tabi'an yaumal kiamah. Ya mergo anggere pengikute akeh ning kiamat berarti ning dunia ya paling akeh. Mergo iso anut nabi ning akhirat kan bergantung status dhekne ning dunia dianggap pengikut. Lane jinan sing syukur meskipun jinan fasik sithik-sithik ngeten iki pengikute Kanjeng Nabi. Mergo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis dieling-eling. Nabi Isa itu nabi paling susah. Jadi wis jadi nabi suwi berjuang. Soben sing diaudit pangeran. Sekolah Wahyu ya Aisyah bin Maryam. Antakul talina sitakhiruni wa ummiya ilahi ini dunillah. Aan takul talina sitakhiruni wa ummiya ilahi ini mintunya. Sah dawe pangeran. Kowe kok nganti disembah iku piye selalu, Kowe ku tak dadekno nabi ben wong nyembah aku kok malah wong nyembah kowe. Jangan-jangan kowe dhewe sing duwe ajaran ngono. Tangisan kan Nabi Isa. Terus Nabi Isa ngendikan qala subhanaka ma yakunu li an aku lama lesali napa pihak. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma nafsi. Mboten Gusti kula mboten nate muni ngoten. Wong sak donya tak akan nyembah jenengan. Makultulahum qultu lahum ilama ma amartani bi ani butuh wa rabbi warba. Mpun ketakan nyembah jenengan duka kok malah nyembah kulo. Nah ini penting kalau aturakan. Terus kadang kita itu rabu butuh kualitas, tapi mau jumlah butuh nopo kuantitas. Sebuah niati solawatane piye, tapi calon presiden dulu mau solawat kabis keben mau kayak mau nopo solawat, kira usah kecewa. aja kok joko nopo kualitas. Penting nabi ini cek nabi sinter. Muhammad. Lalu wong nak ngalim, iku sing tahke. Aja soleh to. Nak soleh iku senengane jaga kualitas. Nak wong ngalim ora, uang wong alim rondo pro fasek sithik-sithik perkara ini butuh kuantitas. Ndekne duwe perhitungan. Lho kula bayangno nggih, kula bayangno teng donya kula bayangno. Umpama ana ning Indonesia wonge sak juta. Sing 100.000 alim kabeh soleh kabeh. Sing 900 Islami Ahmadiyah otomatis tetap logika Ahmadiyah lebih mapan karena didukung mayoritas. Hujah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas. ku hebatnya kanji Nabi ngendikan tanakahu salu takasaru wa fi riwayatin mereka fa inni mubahin bikumul umam kena suwani kawin anak menangake Mana gay gay kajen gay kudus anak udah songo sebelas telulas ini wakai wakai. Kalau dikonjok kus ijek enam anak itu songo. Tak tak licik nomor songo jemen pinter Gus. Duko Gus katus iki kathah <laughs> niki. Saniki ini lu umure saya aku lawan anake pun songo. Urip kape Jadi tak tahu kok, wahyo ibu ibu Gus, masalahnya keberatan. Jane wahyo ora anak akeh lah Gus. jadi babon situ tak gebet yo. <laughs> Lah teori kayak gitu ditentang wong kabeh ya ditentang negara, ditentang ekonomi ditentang nopo ekonomi. Eh, Saat ini kiai kiai alim gak mulai fatwa cung anak meloro ya cung yo kita kok apa urip. Kalau <laughs> lah rencana anak gak nasak kulo gak papa tiba tiba kata-kata gak papa nopo enam lah. Kita ya nak minat songo niku gak kulo sering dia. Ya, <laughs> eh, tapi kok ono ilmu nih. Bahkan maksudnya kulo cerita niku yo ya ono nopo ilmu nih. Jadi mayoritas itu penting. Kulo nate diceritani wong alim sing tahkik, Niki perlu kulo aturaken kulo tabaruk mbek Ramadan. Islam teng Thailand mbek teng Indonesia iku bareng. Karena semua selat Malaka niku Islame bareng. Ya ana Thailand, ana Indonesia bareng-bareng. Tapi Islam Indonesia itu diistihati ulama sehingga ketika era Wali Songo anyaran duwe pengaruh iku Wali Songo wis istihad gawe Demak Bintoro dadi kerajaan apa Islam sehingga kuat mereka di tradisi gawe Negoro, Meskipun nono konflik internal era putu. Era putu pangeran Trenggono tukaran macam-macam terus Aryo Penangsang Sutawijaya mbok. Tukarane padha podo rojo nih tetep apik. gue anggere minggat nggih kerajaan ning Yogya, minggat meneh ning Jipang Panolan, kok minggat gue minggat ya dadi raja, tengok-tengok ya dadi napa raja. Tapi nak wong zuhud ora, ning dinti mau klunak-klunuk ngenteni mati, klunak-klunuk ngenteni mati. Ngerti-ngerti ya wis bar wong liya sing duwe negara. Ngerti-ngerti negara wae wong liya. Lah saiki Islam teng Thailand niku mulai belajar kalian Indonesia. Karena Indonesia cepet mergo ulama-ulama duwe istihad nang cepet mayoritas, nang cepet nguasai negara. Nah ini aja kaget kena apa kiai alim Indonesia kok politik kabeh Basim dia anak Gus Wahid Menteri Agama, dia anak Gus Dur nopo Presiden. Saat ini orang orang wakil bupati gubernur orang Gus. Rian wakil bupati Tuban kakak Rembang kakak kulo. Saat ini misalnya gubernur Jawa Timur wakilnya ya Gus Ipul. Wah ini Gus Gus sing jabat teng Jakarta niku keluargane Seisa nih dengan Ibu Bustanul Arifin. Isa Al Fadani sing walim ini Mekah. mau ponak nanya, udah dadi menteri teng Jakarta. Eh, perkara nih ngoten niku ngejar mayoritas, cek mayoritas jumlahnya, cek polemike, cek opini nih, iku kudu Islam syiar. Liuthirohu alat dini kuli. mana maknane ketok. Saya sampean saya kita puno no dhuharoyat haru mana maknane nopo? Ketok. Nak dianut wazan afala adharo yudhiru. Ketok itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Mana Mustafa sering tak amuk perkara niku nah, kowe ora alim aku. Kowe salehmu dadi khawarit mbok terus-terus nah, nemen tak latih aja jemen dadi saleh napa khawarit. Kena saleh khawarit pokoknya sithik lah nak napa kualitas. Yo ya, paham ini penting kula Nah sebab iku nabi ku ngoten niku. Nabi kudu dikampanyakno nak sak grup. Mane Nabi Muhammad bolak-balik aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa. Nak nganti Nabi dianggap mandiri, kecelakaan. Perkara ini kecelakaan ini terus mendingan Nabi Is, cari orang Yahudi. Musa itu beda Mbak Muhammad. Nggak cari orang Nasrani, memang Isa itu beda dengan per. mergo ajarannya Nabi dipisah. Bisa lah, itu mulane dikon maca yang akhir surat Baqarah, ciri utama uang Islam sing bener apa Allah nufarriku baina ahadim mirrusuli. Semua rusul itu sama, cara pandang sama, cara bertauhid sama. Lah saiki wong tahlilan wis ora jiwai kulon fariku ben hadim rusul wa qalu wasku te piye ora roh. Wis pokoke buanter, suwariku kiye entuk sangu mulai wis bar. Ya, wis wis ngono. Titip bagi donga nggih. Dadi 10000 wong sitok lho nggih. <laughs> Waduh. Kena wae ruwatan pusing kula niku. 10000 wong sitok, nak titip donga wong telu ya 30000. Lha ngono 5000 wong salbah oleh, 5000 separuh Fatihah lho. Eh suwe-suwe ora ana pos kilat. Oh nak 100.000 cepet nah, ya repot. Kiai sing tukang maca wonten niku anak buah kula. Iki diumumno tenan. Kirim donga kalian tiang nian. Tak takoki. Lha kok ora kesel. Nek ora disebut ngamuk Gus. <laughs> Mergo wis urun jare nyawa sitok niku. Wang ya udah, nah tak sebut. Nanti mereka disebut nopo mboten, mboten. Disebut. Aku lalu ya nate kan mimpin nonton. Kan mimpi ya tak apa ini, ini kayaknya udah yakin sedanten nak Allah sing perso, tapi nak diterangno malah tersinggung. Tahu <laughs> Aku merkoro mau nyebut catatan lagi, bareng dikana tolong lempir meriang aku waduh. Nah aku wong alim ora kurang akal nggih kedah yakin Allah ku pirsa. Nak diterangno teman-teman niku tersinggung, malah mboten manti. Nggih Gus terus ra jenengan <laughs> nyebut. Tak kali aku ora bento. Nah, aku sana kiai putu kiai diakali wong-wong. Jadi tawarai ke untuk menundukkan. Wan ge jenengan kedah yakin Allah pun apa? Pirsa. Nah diterangno detail sawangane Allah kurang paham. Jadi ini malah menyinggung ngono terus. Mugi-mugi Fatihah jenengan dugi sasaran. Nggih pun mboten pikir Al-Fatihah bar pun. Dadi penting ya terus kalau suwon lewat ngaji niki, mong Islam Indonesia harus ditekdir mayoritas. Mayoritas ini harus kita jaga. Ojo pepeh kue soleh, terus wong sing ranut sunah Rasul. Pulau Islam ranut sunah Rasul. Pulau Islam wong fasek. Dalam hal tertentu kita butuh kuantitas. Lu soal kepen dadani dadani wae, tapi rausah keluarkan dari kalangan, ra rausah keluarkan dari nopo kalangan. Sekali Anda keluarkan dari kalangan, maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang. Dan itu mengurangi idhar. Padahal di antara tujuan agama ini, liyudhirohu alat dini kulli. Idhar itu nggak harus menang, tapi lebih muncul. Lebih nampak, lebih mayoritas, lebih bisa membangun opi, opini. Nah, ini kalau seneng mawon, nah ono solawatan rame gak seneng mawon. Sumpah paham tau pokoknya solawatan rame seneng. Tuma yo ya buta wong alim-alim sing iso menjaga penjelasan kualitas napa selawat. Pun ya terus kula nerangno periode nabi ngoten niku ana nabi Adam, nabi Idris, nabi Nuh macam-macam. Iku kita jaga mayoritas nak nabi iku saling musalsal mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau diwalik Nabi Muhammad tumek ana ming Nabi Adam. Lalu lucune sing dadi seksi Nabi sing wis kliwat iku Nabi sak niki. Nah, mulane kitab Bukhari niku pinter. Sing dadi saksi nak dawe Nabi orisinil, malah sing nyekseni Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu 200 tahun setelah sinten Rasulullah. Saya Imam Bukhari sekapundut, kudu matur nuwun mbek kula wong sing nerangno sakniki kula. Mulane kula sering nak takok itu yang Gus sering mati hewa mati gak, aku sering difatihai sing wis kapundhut. Lah aku sing kangelan nerangno kono wis ning swarga. Kata si Imam Nawawi Imam Bukhari sana kan sena enakan, sanggup aja tentang swargo atau rondo lah. Misalnya swargo orang buka, gitu Mpun lho nggih to, jare kan swarga saiki rong buka wis wis raudhatun min riadil jina wis dianggap ning wis kono wis penak aja. Kene sing cek kangelan. Di umat nak khusuk pintu. mau anggere sing sregep lomo rapati rohan Wis serang ono sing sempurna. Jare bapak nak didik kula, kowe nak sing roh dhewe Sing tukang iktikaf mesti sing rapati pati urun masjid. Gue sing tukang urun mesti ra tau itikaf. Lah urip ini <laughs> gue nyata, lah artine gak ono sing ideal. Wong dalan-dalan kon urung masjid semeneng deh. Semeneng aja kon itikaf. Sing semeneng itikaf nang masjid, semeneng, semeneng aja kon urun. <laughs> Artinya dunia ora bakal ideal. Lah misalnya buat turuti gak ya gelo. Buat turuti gak ya gelo. Yo ya wis ra ideal lah lakoni wae, pancen lakoni dunia. Ngoten. Ora usah kecewa. Lane kowe nek dadi kiai hak ora rasane, sing fasik lomo, sing soleh medit, kadang drengki barang ra lara kowe. Kowe tuh mau kiai-kiai baik kiai rembukan kasil. Hmm, ya drengki-drengkinan. Ya, tapi nak rembukan rabe kiai malah kasil, gih derek mawon cepet. Terus wong awam komentari kiai mbek kiai ora cocok, sunah ya ora cocok ku perkara nih muni mau. Faham ya, tapi jaga nggih mayoritas ini napa? jaga disebut fa ini mubahin bikumul umam jadi nak suami nikah kudu anak ya ke ya anak ke solusinya macam-macam sitok untuk akeh ya kena papat untuk akeh ya kena tapi masalahnya ya tanggung dewi maksudnya gue coba coba kok terus ndak artinya saya begini okay. saya khawatir orang yang mendewa-dewakan harmonis karena istri satu itu sampai janggal terhadap poligamine porosinten nabi Meskipun kita mungkin tidak berani poligami, buat takut istri, takut bayar, takut keuangan macam-macam. mau cari kanca kula nggih ngoten niku. Bojo loro sunat guys masalahnya antok lurus, loro sing sitok ucul, lah sitok meneh kan tetap perkara. kan nggak satu tambah satu dua kan satu ditambah satu hilang satu tambah satu lagi hilang satu lagi lagi masalah kan karena saya pernah diberitahu wartawan senior wartawan Republika itu teman saya ketika dulu Aagim poligami dan dia jatuh di publik ya saya tidak tahu kalau indah pokoknya di publik jatuh itu semua tulisan itu bukan tentang Aagim yang poligami tapi tentang poligami sehingga sudah tidak menyebut tentang Aagim pokoknya poligami itu tidak masuk akal poligami itu salah karena nanti terjadi gini-gini hanya nuruti nafsu seks mungkin beberapa media itu besar-besaran mengkritik poligami dan itu sudah tidak menyebut Aagim Eh, walhasil ada wartawan senior yang mencintai Islam, dia cerita sama saya, Pak Bahak, sasaran tembak itu bukan agim, tapi umat Islam dibikin janggal tentang poligami. Nak wis janggal bahwa logika poligami itu pasti buruk. Hanya sudah tertanam kalau logik apa poligami pasti buruk, mereka akan janggal kepada nabinya. Jadi agim itu tidak siapa-siapa, itu tidak penting. Yang penting adalah kalau poligami difonis buruk dan buruk sekali, dan tertanam di umat Islam dan wong Islam janggal pada apa? Nabinya. Jadi saya menjelaskan ini itu ibadah. Meskipun saya sendiri mungkin ya tidak poligami. Mungkin tapi ru, nak mungkin karuan, curang deh nih. Rasanya yang loro sih tak genti. <laughs> Aku raro, bos yang kedua kape genti mana ya raro. Tapi Dennis direputasi apa? Tukang apa? Gonta ganti pasangan <laughs> jelas. ya direputasi. reputasi. Mulane wong alim senajan to ora wani nglakoni la roh logikane. Nggih roh napa? Logikane. Supaya hujahnya Allah masih. Jadi jauh. Mergi kok kasus Thailand tuh dari dulu Thailand tuh terlambat bikin napa mayoritas. Sementara Islam Indonesia teng Pasai gawe kerajaan Pasai. Wali Songo Demak Bintoro gawe kerajaan, Kasultanan Giri gawe kerajaan. lucir Cirebon ku dikon tunduk Demak gelem. Tapi syaratnya itu, keluarga tetap tetap gede kerajaan mbak. Tenan akhirnya. Bareng Demak Bintoro guling, era putu wis do pindah ning Yogyakarta. Cirebon gak melok guling mergo di kerajaan di, Dadi gagah akhirnya. Agama liya di bawah kerajaan ini gua gagah.